وبركاته وليصدق أبلك في أنه يبلغه ويرد عليك ما هو أفنى وما هو أوفى منه ثم تسلم على نفسك وعلى جميع عباد الله الصالحين ثم تأمل أن يرد الله سبحانك عليك سلاما وافيا بعدد عباده الصالحين ثم تشهد له تعالى بالوحدانية ولمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة مجددا أهد الله سبحانه بإعادة كلمة الشهادة ومستأنفا للتحسن بها ثم ادعو في آخر صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع والذراعة والذراعة والابتهال وصدق الرجاء بالإجابة وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين واقصد عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين وانوي ختم الصلاة به واستشعر, بشكر واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة وتوهم هكذا أنك موضع لصلاتك هذه وأنك ربما لا تعيش لمثلها وقال صلى الله عليه وسلم للذي أوصاه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 Alhamdulillah di pagi hari sebelum kita memulai daripada aktivitas dan pekerjaan uh, dahulu kita untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Ya, sambil kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, kita membaca kitab Asrarus Shalah dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Kalau kemarin penyebutan tentang asrarus salah kisaran tentang asrarus salah itu berkenaan dengan uh, apa sih makna rukuk dan sujud supaya kita bisa khusyuk di dalam kita rukuk dan sujud sebelumnya juga berbicara tentang apa sih makna giam berdiri supaya berdirinya kita di dalam sholat itu juga khusyuk hudur kita hadirkan hati kita nah, kemudian kita sekarang meningkat di akhir bab sholat ini di akhir bab sholat yaitu di dalam at-tasyahud waktu kita duduk tahiyat akhir disebutkan adapun duduk tasyahud atau duduk at-tahiyatul akhir fa idza jalasta lahu fajlis muta'addiban jika engkau duduk untuk duduk tasyahud maka duduklah dengan duduknya orang yang sopan atau orang yang berakhlak mutaadiban ya duduknya tawarruk namanya duduk tawarruk menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hadir dalam keadaan hudur dalam keadaan khusyuk dalam keadaan mutaadib mutaadib itu apa sopan dalam keadaan berakhlak dalam keadaan ya mutaadiban sebagai orang yang beradab begitu wasarrih bi anna jami'a ma tadalla bihi minas salawati wat ibad, dikatakan dan jelaskanlah dan perjelaslah atau dan jelaskanlah bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan kebaikan-kebaikan dan akhlak-akhlak yang suci dan segala macam puji-pujian hanyalah untuk Allah Ta'ala jadi segala kesempurnaan itu hanyalah untuk Allah Ta'ala itu saat kita menghadirkan itu bagaimana itu? Iya, iya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu Itu kita hadirkan kepada Allah Dulu kaum salihin itu kalau baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu Itu menangis dia Kenapa menangis? Kan maknanya kan penghormatan kepada Allah, puja-puji kepada Allah Ta'ala. Kenapa mereka menangis? Mereka menangis dikarenakan setelah tasyahud ini mereka selesai sholat. Sehingga mereka menangis ya mereka tidak mau pisah sama Allah setelah sholat mereka apa mereka melakukan aktivitas kerja ngajar bergaul dengan orang bergaul dengan keluarga berinteraksi kembali melakukan aktivitasnya sehingga mereka menangis kalau teringat itu mereka menangis jadi seakan-akan jiwa mereka hati mereka jasad mereka tidak ingin berpisah kepada Allah Ta'ala Wa kadzalikal mulku lillah. Juga begitu segala kerajaan kita hadirkan itu. Di samping itu juga segala kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan, kepenguasaan milik Allah taala. Itulah makna penghormatan. Wa huwa makna tahiyat, itulah makna penghormatan. Wa ahdir fi qalbikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa syakhsahul karim. Kemudian hadirkan ke dalam hatimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan posisi, postur tubuh, bentuk Nabi Muhammad, jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu. Waktu kita mengucapkan begitu itu, kita menghadirkan bahwa Nabi Muhammad ini ada di hadapan kita. Hadirkan begitu. Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah mengatakan bahwa saya pernah mendapatkan satu faedatul ilim dari Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas Barang siapa yang membaca At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatu Lillah Dari hatinya khalisan min galbih Ka'annahu zaral Ka'bah Seakan-akan dia ziarah ke Ka'bah sana Wa man qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh yastahdir ruhaniyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia meminta agar Nabi Muhammad rohnya dihadirkan di hadapannya kepada Allah taala maka ka'annahu zara madinatan atau ka'annahu zara habiban sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ia ziarah ke Madinah atau ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu ya dihadirkan dalam hati kita kemudian wal yasdub amalaka fi annahu yablughuhu dan yakinilah yakinilah dengan harapanmu bahwa sesungguhnya sholawat kita itu sampai kepada Nabi jadi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salawat atau salam kita dari ini kepada Nabi Muhammad dibawa oleh dua malaikat Allah Ta'ala ke Madinah sesampainya di makam Rasulullah ditunjukkan ini dari Fulan bin Fulan di Masjid Segaf disampaikan ya wa yaruddu alaika ma huwa awfa minhu dan yakinilah bahwa saat engkau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam, yakinilah bahwa Rasulullah menjawab salammu dan lebih sempurna. Wah, ya. Jadi Nabi juga menjawab salam kita. Jadi kalau yang salam misalnya kita masalah namanya siapa? Rasul mengatakan bahwa apa? Alaika wa alai wa ala fulan. Alaika ya malaikat wa ala fulan yang mengucapkan salam. Wa ala fulan alaihi salam. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya. Tsumma tusallim ala nafsika wa ala jami'i ibadillahi salihin. Kemudian uluklah salam kepada dirimu sendiri ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri dan kepada seluruh kaum salihin dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Gitu. Saat kita mengucapkan ini. Thumma ta'ammal. Kemudian perhatikanlah an ayyaruddallahu subhanahu wa ta'ala alaika salaman wafian bi'adadi ibadillahi salihin kemudian perhatikanlah camkanlah bayangkanlah saat anda mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin Allah ta'ala jawab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab salam kita dengan Allah memberikan ganjaran Allah memberikan keselamatan kepada kita yang mengucapkan salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebanyak kaum salihin yang masih hidup di muka bumi dan yang sudah meninggal. Allah ya ibadillahi salihin Thumma tashahad lahu ta'ala bil wahdaniyah. Kemudian saksikanlah. Ashadu an la ilaha illallah. Nah, waktu illallah tangannya diangkat. Ashadu an la ilaha illallah Hambamu bersaksi ya Allah bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Syahadu an la ilaha illallah bil wahdaniyah. Tunggal Allah taala. Tidak disekutukan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyahu bir risalah, kemudian persaksikanlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabinya Allah yang membawa risalah, surat. Al-Quran itu mujaddidan ahdallahi subhanahu wa ta'ala bi'i'adati kalimatai syahadah dialah yang memperbaharui janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ya kita yang memperbaharui janji kita kepada Allah Ta'ala dengan mengulang-ulang kalimat dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah Eh, di, di apa namanya satu setiap sholawat atau setiap sholat kita mengerjakan sholat ada tasyahud awal ada tasyahud akhir ada tasyahud awal ada tasyahud akhir kecuali subuh cuma ada tasyahud akhir saja nah ini mengulang-ulang dua kalimat syahadat tadi ini supaya timbul kejujuran di dalam hati kita agar dua kalimat syahadat itu tidak hanya kita ucapkan tapi harus kita perbuat nah, nanti bagaimana cara memper, cara mengaplikasikan cara menyatakan dua kalimat syahadat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari itu nanti ada sendiri wa musta'nifan litahasun biha kemudian saat itu baru kita memohon kepada Allah taala agar Allah melindungi kita summan ufi akhiri salatika biddu'a il setelah akhir salat kita selesai berdoalah kepada Allah taala seperti doa yang sudah diajarkan oleh nabi namanya doa ul ma'thur doa yang sudah diajarkan oleh nabi itu nah artinya doa ul ma'thur seperti apa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnik iba wa husni ibadatik. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana salam, wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik tiga kali. Baru baca subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 Allah akbar Allah akbar Allah akbar 33 angkat doa la ilaha illallah la syarikalah berdoa dengan doa ul ma'thur ma'at tawaduk dengan kerendahan hati wal khusyuk dengan khusyuk wal dhara'ah dengan eh, menghantarkan hati kita hancur kepada Allah dhara'ah itu dhara'ah itu tadarru tadarru itu seorang yang kalau berdoa kepada Allah taala hancur hatinya ya Allah hambamu yang dalil hambamu yang miskin hambamu yang hina ya Allah usahakan menangis kalau seorang hamba itu di dalam doa menangis menandakan bahwa dekatnya kepada Allah taala saat itu. Ya. Wal ibtihal dengan berdoa, wasidqir raja bil ijabah dan yakinilah bahwa apa yang Anda mohonkan kepada Allah ini pasti digabulkan. Begitu harus husnudzon itu. Paling ah, enggak, ya, saya banyak dosanya kok. Allah taala enggak gabulkan ini. Sebab saya banyak dosanya, ya enggak gabul. Allah itu tergantung dari prasangka kita. Ana inna dhanni abdi bi kata Allah. Faliyadun Nabi Masya. Saya itu ada di prasangka hambaku maka harus yang baik kepada Allah. Kemudian wa asyrik fi du'aika abawaika iral mu'minin dan uh, barengkanlah ya istilahnya saat Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sertakanlah kedua orang tuamu dan seluruh kaum mukminin ya Allah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh kaum mukminin ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah nah gitu jadikanlah kami orang-orang min ahli jannah dan firdaus ya nah, sertakanlah orang tua jangan kita sendiri jangan tidak bagus itu dulu ada satu orang datang sama Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir dia berdoa berdoa berdoa berdoa berdoa kepada Allah orang ini tak kabul-kabul tidak dikabulkan sama Allah bukan artinya tidak kabul itu artinya tidak terkabulkan kontan itu tidak terkabulkan Dikabulkan tapi ditunda. Karena orang ini tidak sabar menundu, menunggu jawaban Allah Ta'ala hingga akhirnya dia datang ke desa Masilah namanya di Hadramaut sana datang ke desa datang sama Masilah sampai di Masilah sana dia berdoa eh dia datang sama Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir minta doa dia bilang ya Habib Abdullah saya berdoa kepada Allah Ta'ala saya ulang-ulang doa ini tapi juga tidak kunjung gabul tidak kunjung datang jawaban dari Allah Ta'ala kira-kira apa yang salah dari doaku ini ya Habib Abdullah coba apa doamu doaku begini begini begini begini begini lantas apa yang kau inginkan ya saya ingin supaya doa saya ini digabulkan oleh Allah Kontan digabulkan oleh Allah Ta'ala Kalau kepingin gabul doanya ada caranya Caranya bagaimana? Mau tak tunjuki caranya? Iya Doakan saya Lantas bagaimana caranya? Ya Allah berikanlah hambamu Abdullah bin Hussein bin Tahir ini ini ini ini ini. Lalu terus doa apa saya? Jangan. Doakan saya saja. Nanti kau dapat dua kali lipat. Jadi maknanya beliau ini mengajarkan kepada kita agar kalau kita berdoa itu doakan orang lain. Karena apa yang kita doakan kepada orang lain Allah juga mengabulkan untuk kita. Itu maknanya begitu. Jadi kalau kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mendoakan orang lain itu gabul kita. Buat kitanya juga digabulkan sama Allah. Nah, begitu. Ya. Wa qusud inda taslim assalamu alal malaika wal hadirin. Saat Anda mengucapkan assalamu alaikum, maka maksudkanlah, niatkanlah bahwa salam yang Anda ucapkan itu kepada para malaikat ini. Raqib Atid. Kepada malaikat dan orang-orang yang hadir yang bersama dengan anda minal hadirin itu termasuk minal hadirin minal ins wal jin termasuk manusia dan jin wanwi khatmas salata bihi ini hati-hati ini ya kalau waktu anda salam yang kedua itu assalamualaikum warahmatullah selesai sudah salam kedua itu sunnah hukumnya assalamualaikum warahmatullah maka fuqaha mengatakan kalau anda sudah assalamualaikum warahmatullah batal kentut misalnya haram hukumnya mengucapkan salam kedua tidak boleh haram hukumnya walaupun salam kedua itu hukumnya sunnah hukumnya sunnah salam pertama hukumnya wajib tapi salam kedua hukumnya tapi karena anda sudah batal sholat eh, wudhunya maka haram hukumnya mengucapkan salam kedua kenapa? ya karena tabaan di sholat karena hukum salam kedua ini mengikuti salam pertama begitu jadi tidak boleh jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah cukup tidak usah salam kedua daripada kena dosa dia. Tapi kalau tidak batal sunnah salam kedua. Ya. Kemudian <clears throat> eh, di antaranya syukran lillahi subhanahu wa ta'ala ala taufiqihi li itmami hadhihi ta'ah. Kemudian rasakanlah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufiknya yang menyempurnakan anda sehingga anda bisa mengerjakan taat ta yang namanya sholat di hadapan Allah Ta'ala dengan sempurna Alhamdulillah ya Allah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufiknya Allah saya bisa sholat berdiri nah, ya dengan syukur nikmat kepada Allah ya Allah saya bisa sholat walau dalam keadaan duduk masih bisa sholat kita. Orang-orang yang yang sering kalau anda sholat jenazah di sini diimami beli oleh Habib Jamal, mereka yang disolati di, di dalam kerandanya ini, dia mengatakan orang-orang itu nyolati saya sekarang. Alangkah bahagianya ya Allah kalau kau hidupkan aku seperti mereka bisa sholat. Mereka begitu. Cuman kita tidak dengar, tidak tahu kita. <laughs> Kalau kita tahu hakikatnya orang yang meninggal meninggal itu, yang disolatkan di masjid di mana-mana ini mereka itu dalam hatinya mengatakan ya Allah andekan kau hidupkan aku sebentar saja ya Allah supaya aku bisa merasakan seperti apa yang mereka rasakan solatnya sebentar saja ya Allah tidak bisa tidak bisa kembali dia ya kemudian watawaham annaka muwaddi'un li salatika hadhihi wa annaka bimala dan camkanlah Ya, bayangkanlah di dalam benak Anda annaka muwaddi'un li solatika bahwa Anda sebentar lagi akan meninggalkan sholat Anda ini. Subuh tadi ada sholat jamaah di sini, camkanlah. Subuh besok pagi saya tidak sholat di masjid ini lagi dikarenakan zuhur saya sudah wafat anaka muaddi'un di sholatika bahwa anda mengucapkan selamat tinggal kepada sholat anda hadi wa annaka bima la ta'ishu limithliha dan Anda tidak bisa hidup lagi seperti ini. Gitu. Ima Anda sholat, sholat subuh di sini atau Anda zuhur mungkin diberi sakit oleh Allah Ta'ala sehingga tidak bisa datang zuhur karena lumpuh, kecelakaan, tidak tahu kan? Atau meninggal dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi lilladzi ausah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang ia wasiati, "Shalli sholata muwaddi'in sholatlah anda seperti sholatnya orang yang mengucapkan selamat tinggal khusyuk betul ya kemudian dikatakan thumma ash'ir galbakal wajala wal haya aminat taksiri fi sholat tanamkan ke dalam hati anda rasa takut wajal takut khauf rasa takut wal haya rasa malu kepada Allah Ta'ala karena kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita ngelamun sholatnya dan lain sebagainya Wakaf Allah alla balas solatuk. Takutlah kau kepada Allah Ta'ala jangan-jangan solatmu ini tidak diterima. Jangan-jangan solatmu ini tidak diterima. Wa antaku nama mgutan bidan bin zahirin au batin. Atau engkau menjadi orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Ta'ala karena anda datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa dosa yang zahir dan batin. Allah ya. du solatu kafi wajhika hingga akhirnya solatmu tadi itu akan dilipat oleh Allah dan akan dilempar ke wajahmu. Jadi seluruh amal perbuatan soleh kita ini kita tidak tahu apa diterima, apa tidak tidak tahu. Tidak tahu kita. Tapi yang jelas kita husnudzan kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Mudah-mudahan diterima. Tapi lantas kita tidak boleh bangga diri, tidak boleh. Itu yang membuat kita bangga diri itu pertanda bahwa kita punya amal tidak diterima. Tidak boleh kita berbangga diri dengan kebaikan kita. Sebab ada kata Nabi, ada seorang hamba Allah Taala yang berbuat sholat, berbuat amal yang baik, saat kemudian di hari kiamat amal baiknya dilipat oleh Allah Ta'ala kata Allah diberikan. Berikan kepada hamba ini. Saat diberikan kepada malaikat, malaikat eh ini amal kebaikanmu. Hamba ini mengatakan kenapa? Apakah bukan dengan amal baik ini aku bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala? Dilipat oleh Allah Ta'ala dilemparkan ke wajahnya. Nah ya, hati-hati itu. Kemudian faturaddu salatu kafi wa tarju ma'adhalika an yagbalaha bikaramihi karamihi wa fadlihi ya dan engkau mengharap kepada Allah taala dalam keadaan sholatmu yang lalai kayak gitu sholat kita yang lupa seperti itu anda berharap kepada Allah taala agar Allah taala menerima sholat ini dengan karunia-Nya dan dengan kemuliaannya Allah taala oh pasti Allah, pasti itu ya itu di antaranya Fakana Yahya bin Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum kana Yahya kana Yahya bin Wasib وثاب إذا صلى مكث ما شاء الله تعرف عليه كأبد الصلاة وكان إبراهيم يمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض وهذا تفصيل الخاشعين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم في العبودية فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة وبالقدر الذي يسر له منه ينبغي أن يفرح وعلى ما يفوته ينبغي أن يتحسر وفي مداراة ذلك ينبغي أن يجتهد Ya, disebutkan di sini Yahya bin Wathab. Seorang ulama ini, Yahya bin Wathab. Dulu Yahya bin Wathab ini apabila dia sholat, dia berdiam sejenak sekitar apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau anda melihat Yahya bin Wathab ini kalau dia berhenti waktu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berhenti itu ke ayat ke ayat sholat. Berhentinya tadi ini orang tahu, oh ini sholat lagi sholat ini. Tidak bergerak sama sekali. Orang sholihin sholihin dulu begitu. Ya, wakana Ibrahim yang kutub ba'da sholati sa'atan ka'annahu maridun dan dulu ada seorang namanya juga sufi namanya Ibrahim bin Adham. Bila dia selesai sholat, maka ia diam sejenak seusai sholatnya atau setelah sholatnya, seperti orang yang sakit. Seperti orang yang sakit. Jadi seakan-akan merasakan sesuatu yang datang dari dirinya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Entah apa yang dirasakan. Ya. Inilah perincian sholatnya orang-orang yang khusyuk ini. Ah, bagaimana caranya orang caranya sholat orang-orang yang khusyuk ini? Ya, itu orang-orang yang menjaga sholatnya agar selalu khusyuk walladzina ala sholatihim yuhafidun dan mereka lah orang-orang yang menjaga waktu-waktu sholatnya dijaga diperhatikan ini sholatnya saat ini saya harus sholat tepat waktu dijaga walladzina ala sholatihim daimun mereka lah adalah orang-orang yang selalu dan selalu mengerjakan sholat itu karena Allah Ta'ala dan mereka orang-orang yang munajat kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan mereka masing-masing di dalam beribadah Fal insanu nafsahu ala hadhihi shalah. Hendaknya setiap manusia harus menampilkan dirinya di dalam hatinya saat ia sholat itu seperti ini mestinya. Orang yang khusyuk dalam sholat. Kerjakan meskipun kita tidak bisa khusyuk ya, diusahakan, diusahakan. Dalam waktu takbiratul ihram, dalam waktu baca al-fatihah, dimaknai sendiri. Dimaknai sendiri, diajarkan kepada dirinya. Fabil gadril ladzi yusira lahu minhu yang bagi an yafraha bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk khusyuk dalam sholatnya dia pantas untuk berbahagia Alhamdulillah saya sholat saya hari ini dalam keadaan khusyuk nikmat saya rasakan bahagia boleh patut dia berbahagia ya kemudian wa alama yafutuhu yang bagi an yatahasar adapun sholat yang ia sudah tinggalkan dan sudah lewat dalam keadaan tidak khusyuk pantas ia untuk merasa rugi dan merasa gelo, kecewa. Ya Allah, zuhur kemarin saya kerjakan pikiran saya kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Apakah boleh digadok Ustaz seperti itu? Bentuk sholat orang yang tidak khusyuk digadok, digadok boleh tidak? Tidak boleh dalam Imam Syafi'i. Yang penting Anda sudah mengerjakan sholat, sudah. Tinggal Anda minta ampun saja kepada Allah Ta'ala. Toh juga kehancuran Anda saat Anda mengatakan, Ya Allah, Sholat zuhur, asar, maghrib, isya tadi pagi, kemarin yang saya kerjakan ya Allah dalam keadaan tidak ada yang khusyuk semuanya lalai ya Allah hancur hati kita kepada Allah Ta'ala saat itu anda menyatakan hancurnya hati anda kepada Allah karena anda mengeluhkan sholat anda yang kemarin anda diterima sama Allah sholatnya tapi harus hancur kepada Allah hatinya supaya Allah menerimanya ya kemudian wafi mudawati dari yang bagi an yajdahid dan bagi orang yang ingin mengobati dirinya agar supaya sholatnya bisa khusyuk dan bisa khusyuk ya berusaha harus berusaha untuk seperti itu wa amma sholatul ghafilin wa amma sholatul ghafilin fa hiya mukhtiratun illa an yataqammadahu Allah bi rahmatih wal rahmatu wasi'atun wal karmu faidun fa nas'al Allah an yataqammadana bi rahmatihi ويغفرنا بمغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته ya inilah sholat kalau sholatnya orang-orang yang lalai Bahaya mukhtirah, bahaya. Salat yang kita yang kita kerjakan tiap hari itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Bahkan dikatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai anta dengan, dengan salatnya. Waktu dia salat ada sebagian mufasir mengatakan dia salatnya itu sudah mepet waktunya ada yang dia lali lupa-lupa lupa pura-pura eh, lupa, ada yang mengerjakan satu pekerjaan yang tidak semestinya harus dia kerjakan di waktunya karena dia harus dia tinggalkan sholat sampai akhirnya sholatnya habis waktunya main bola, main catur, main domino kemudian bertetangga hingga akhir sholatnya ini selesai apa waktu sholatnya selesai keluar waktu ada orang yang di tengah sholatnya pikirannya kemana-mana tidak tertuju kepada Allah Ta'ala itu fawailun rakawel, celaka bagi orang-orang yang sholat aladinahum asolatihim sahun kemudian dikatakan e, illa an bi rahmatih terkecuali bila Allah Ta'ala menyelimuti orang itu dengan rahmatnya oh, enak ini tapi nanti itu di hari kiamat tidak di sini kita sholatnya di sini tidak khusyuk di hari kiamat kok mendapatkan titel minasiddiqin Mina syuhada, mina minasolihin ini apa ini ya Allah bagaimana ini karena ada amalmu yang kecil yang pernah menyenangkan aku kata Allah Ta'ala sehingga semua amal kebaikanmu dikatrol sama dia diangkat maka tidak boleh nyepelekan amal kecil itu tidak boleh ya warahmah wasi'ah dan rahmatnya Allah Ta'ala itu maha luas wal karam fa'id dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya kelak itu akan dikucurkan bertubi-tubi maka kita meminta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menyelimuti kita dengan rahmatnya, menyelimuti kita dengan pengampunannya. Idlah wasilah talana illa bil i'tiraf. Karena tidak ada wasilah buat kita, tidak ada perantara untuk kita. Illa al-i'tiraf bil adzi kita mengakui diri kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi makanya guru-guru kita dulu mengatakan bahwa waktu kita baca Al-Fatihah Ihdina ya, Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ya Allah hanya kepadaMu lah aku beribadah dan hanya kepadaMu lah ya Allah aku memohon pertolongan apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kenapa dijadikan satu ayat ini kenapa tidak dibedakan dalam ayat yang lain iyyaka na'budu satu ayat Wa iyyaka nasta'in ayat lain. Kenapa tidak dibegitukan? Kenapa dijadikan satu ayat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa begitu? Dikarenakan kita beribadah kepada Allah taala ini karena Allah yang ingin. Ini penting loh. Kita beribadah kepada Allah taala ini karena Allah yang ingin. Jadi sudah ditulis oleh Allah Ta'ala Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan Ini jangan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sholat Tidak sholat di dunia dia Buat apa ya Allah? Buat isian raka dia. Buat dalamnya raka. Adapun fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan Jadikan mereka ini adalah orang-orang yang menjaga sholatnya Dijadi Malaikat mengatakan, buat apa ya Allah? Buat isinya surga. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang sholat. Ya, nah, makanya iya kak na'budu wa iya nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku bisa beribadah dan dengan pertolongan Allah Ta'ala kita bisa khusyuk enggak? Kalau bukan karena pertolongan Allah kita enggak bisa khusyuk. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Nah, makanya kita minta kepada Allah Ta'ala dari itu semuanya. Kemudian wa'alam واعلم أن تخليص الصلاة عن الآفات وإخلاصها لوجه الله عز وجل وأتيها بالشروط الباطنة التي ذكرناها من الخشوع والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار في القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة فأولياء, فأولياء الله المكاشفون بملكوت السماوات والأرض وأسرار الربوبية إنما يكاشفون في الصلاة لا سيما في السجود إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل بالسجود ولذلك قال تعالى واسجد واقترب ya ya kemudian ada ketahuilah agar kita terlepas dari penyakit-penyakit sewaktu kita sholat. Nah ini penting ini. Bagaimana caranya supaya kita itu waktu sholat itu senang? Rasul mengatakan bahwa hubbiba ilayya fid dunya fi dunyakum an-nisa wat ta'attur was salah wa ju'ilat gurratu aini fi salah Rasul mengatakan aku diberikan oleh Allah taala rasa senang kalau hidup di dunia kalian ini karena ada minyak wangi dan karena ada perempuan istri maksudnya serta yang terakhir adalah salat wa ju'ilat gurratu aini fi salah dan alhamdulillah Allah menjadikan buah hatiku adalah sholat bukan perempuan bukan minyak wangi Rasul kalau sudah panggilan Allahu Akbar Allahu Akbar tutup semuanya kerjaannya selesai waktu ngobrol sama Siti Aisyah ditinggal sama Rasulullah sampai Siti Aisyah pun ya heran ini Rasul tahu-tahu bicara langsung meninggalkan kita begitu seakan-akan tidak mengenal beliau itu bagaimana Rasul saw begitu panggilan sholat yang tertambat di dalam hatinya adalah sholat Allah baru yang nomor dua yang nomor dua yang nomor tiga pertama Allah Ta'ala waju'ilat gurratu aini fis sholat wa ikhlasu hali wajillahi azza wajal supaya ikhlas sholat kita tuh hanya karena wajahnya Allah saja hanya karena mengharapkan ridhonya Allah wa ada ada'aha bisyurutil batinah allati dzakarnaha minal khusyu'i wat ta'zim dan supaya kita kerjakan sholat itu dengan syarat-syarat batin seperti yang kita sebutkan yaitu apa khusyuk mengagungkan Allah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sabab yang seperti ini kalau kita bisa mengerjakan sholat maka hati kita akan dilimpahi oleh Allah Ta'ala cahaya sinar cahaya hingga terbuka hati kita ini nah, itu penting itu dari wudhu awalnya kalau anda sudah bisa wuduk dengan sempurna, baik sholat jamaah di belakang orang-orang yang soleh, sholat jamaah di belakang imam, sholat jamaah di dalam masjid dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka, subhanallah terbuka. Inkasyafa, inkasyafa itu tersingkap, terbuka. Sehingga mafatih ulumil mukasyafa itu kita temukan. Kunci-kunci ilmu terbukanya hati. Dapat kita. Kerjaan lancar, rizkinya lancar, rumah tangganya sakinah, istrinya nurut, anaknya bakti, rumah tangganya nyenengken, hidupnya tidak pernah ada masalah, sholat karena mafatih ulumil mukasyafah itu, sholat itu, ya. Fa'auliya Allah al Malaku di samawati wal art bahwa wali-wali Allah Ta'ala yang dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala hingga mereka bisa melihat kerajaan langit dan kerajaan bumi wa asrar rububiyah innama yukasyafuna fi shalah dan mereka bisa melihat rahasia Allah taala saat mereka dibuka oleh Allah itu kapan? Waktu sholat. Wali Allah itu. Makanya saya banyak sering melihat ada seorang kiai di Magelang. Kalau sudah sholat, Allahu Akbar. Tidak berubah, tidak bergerak sedikit pun. Saya bertanya, Pak Yai apa yang anda rasakan? Yang saya rasakan adalah nikmatnya saya melihat nikmat Allah Ta'ala dan tanda-tanda kebesaran Allah waktu saya sholat beda memang yang kita lihat yang kita lihat gerambiangan, kelewer segala macam lain sama mereka yukasyafun mereka dibuka oleh Allah Ta'ala waktu sholat ya siyama fi sujud terutama sekali waktu kita sujud idh yatagarrabul abdu min rabbih min uh, azza wa jalla fi sujud dikatakan karena seorang hamba itu dekatnya kepada Allah Ta'ala waktu sujud Allahu Akbar letakkan dahi itu paling dekatnya kepada Allah Ta'ala sehingga kalau wali Allah yang melakukan sujud lain sama kita lain sama kita dari gala ta'ala oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman wasjud waktarib sujudlah kepada Allah Ta'ala dan dekatkan dirimu kepada Allah jadi orang yang waktu sujud itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala ya kemudian وإنما تكون مكاشفة كل مسل على قدر صفائه عن كدرات الدنيا ويختلف ذلك بالقوة والضعف والكلة والكسرة وبالجلاء والخفاء حتى ينكشف لبعضهم الشيء بعينه وينكشف لبعضهم الشيء بمثاله كما كشف لبعضهم الدنيا في صورة جيفة والشيطان في صورة في صورة كلب جاثم عليها يدعو إليها ويختلف أيضا بما فيه المكاشفة فبعضهم ينكشف له من صفات الله تعالى وجلاله ولبعضهم من أفعاله ولبعضهم من دقائق علوم المعاملة ويكون لتع... لتعين لتعين تلك الماء لتع... لتعين لتعين لتعين تلك المعاني في كل وقت أسباب خفية لا تحصى وأشدها مناسبة الهمة فإنها إذا كانت مصروفة إلى شيء معين كان ذلك أولى بالانكشاف ya disebutkan bahwa orang-orang yang sholat itu sebetulnya kita bisa sebetulnya kita mampu semuanya mampu setiap afrod setiap personil daripada kita semua ini bisa mampu kita merasakan apa nikmatnya sholat bisa cuman yang tidak mau kitanya kitanya yang tidak mau Allah itu setiap kali hambanya mengatakan usalli Allah nawarkan hambaku mau tidak tak kasih khusyuk tidak mau ya Allah ya sudah tidak oh, mau setiap kali akan mengatakan usalli fardhu Allah tuh menghadapkan mau tidak tak kasih khusyuk mau tidak mau tidak mau saya tidak mau tidak kepingin sholat kalau perlu tidak usah sholat ya Allah seakan-akan begitu <laughs> dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri dia setiap pagi habis sholat subuh datang ke tempatnya orang-orang tetangga-tetangganya kaum muslimin mukminin kepada sahabat-sahabatnya dia bilang apa dosamu biar saya nyatet oh dosa saya begini dosa saya begini saya mau mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa agar supaya doa saya kepada Allah taala lebih banyak munajat saya kepada Allah taala lebih banyak justru saya dengan munajat kepada Allah ini nikmat luar biasa seperti itu Imam Sufyan Tsauri jadi tidak mau tidak mau pisah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dikatakan bahwa terbukanya orang yang sholat itu atau tertutupnya orang yang sholat tadi itu tergantung dari kekeruhannya dia di dunia kalau anda sekarang hidup di dunia bekerja tapi tidak keruh hatinya ya sholatnya khusyuk sholatnya mesti khusyuk tapi karena anda pikirannya banyak di rumah ada pikiran di rumah itu pikirannya kompleks istri anak-anak kerjaan ya kan pembantu rumah tangga listrik ledeng rekening telepon segala macam situ komplek pikirannya dari mana bisa khusyuk begitu Allah Akbar ring waduh sahur pagi tagihan utang gitu. pikirannya macam-macam sehingga dari mana dia bisa khusyuk tergantung kekeruhannya di sholat begitu Allahu Akbar Assalamualaikum Tuhan Tuh, dekat sudah jangan-jangan ini tagihan pajak segala macam apa pikirannya dia di dalam kekeruhannya di dunia itu itu mengganggu sholatnya dia orang yang kepada dunianya tidak ada pikiran apa-apa ya sholatnya mesti lebih khusyuk begitu kata Imam Ghazali wa yakhtalifu dzalika bil quwwati wad berbeda-beda manusia ada yang tingkat khusyuknya kuat ada yang tingkat khusyuknya du'uf lemah ada yang tingkat khusyuknya kilah sedikit ada yang tingkat khusyuknya kafrah banyak ada yang tingkat khusyuknya jala terang khusyuk sekali dari awal sampai akhir ada yang khafa ada yang sembunyi kecil sekali ya hatta yang kasyifali ba'dihim asyai'u bi'ainih sehingga ada ulama-ulama itu yang dibukakan oleh Allah taala hingga waktu dia sholat itu dia melihat nyatanya surga itu depan matanya Allah ya maka Sina Ali mengatakan lau kusyifal ghita mazdattu yaginan kalau dibukakan kepada aku bagaimana hakikatnya yang sebenarnya maka aku tidak akan tambah keyakinanku karena Sina Ali sudah lihat surga lihat neraka Allahu Akbar lihat surga lihat neraka dia tahu kan ya wayang kasyifu li ba'dihim sebagian ulama atau wali Allah taala dibukakan oleh Allah taala di waktu sholatnya yang dibukakan oleh Allah taala bukan zatnya surga tapi alam seperti surga ini loh nanti tempatmu di sini apa ini ya Allah ini alam seperti seperti tempatmu nanti di akhirat jadi bukan surganya kama kushifali li ba'dihimud dunya fi suratin jifah sebagian orang juga dibukakan oleh Allah Ta'ala waktu sholat itu hakikatnya dunia hakikatnya dunia Dimisalkan dunia ini oleh Allah Ta'ala kepada para walinya itu seperti bentuknya bangkai yang berbau. Bangkai yang busuk. Jadi begitu Allahu Akbar bentuknya seperti bangkai anjing atau bangkai babi busuk sehingga dia benci kepada dunia. Sebagian wali begitu. Sehingga dia benci kepada dunia. Wasyaitanu fi surati kalbin jatimin 'alaiha yad'u ilaiha. Sebagian ulama dibukakan oleh Allah taala waktu dia salat itu bentuknya setan seperti bentuknya anjing yang dalam keadaan tidur atau dalam keadaan tertelungkup begitu sambil mengaung-ngaung anjing ada sebagian ulama begitu sehingga dia menjauhkan dirinya daripada dunia wa tarifu aidan bima fihil mukasyafah ah, sebagian orang juga diberikan oleh Allah Ta'ala mukasyafah atau tersingkapnya hati ini berbeda-beda ada yang dibukakan oleh Allah Ta'ala sehingga dia bisa melihat zat rahmatnya Allah secara nyata subhanallah Begitu Allahu Akbar kelihatan. Dulu ada di zaman di zaman Salihin dulu ada satu orang perempuan namanya Syekhah Nur. Nah, Syekhah Nur ini apabila dia sholat Allah ya, lihat. Dia balik sana Allah dia dia sholat di satu tempat di penjara begitu atau di tempat mana yang dia tidak paham dia tidak tidak tidak mengerti mana arah kiblatnya sehingga dia sholat waktu menghadapkan wajahnya ke arah sana dia takbiratul ihram, Allah tidak jadi, dia urungkan. Dia balikkan ke sana, Allah dia urungkan. Dia balik ke sana, Allahu Akbar. Nah, ditanya sama murid-muridnya, ya Syekh, oh, perempuan ini, kenapa anda kalau menghadap sana kok tidak jadi takbiratul ihram? Menghadap sana tidak jadi takbiratul ihram. Saat menghadap ke sana takbiratul ihram. Saat saya menghadap ke sana itu saya lihat Ka'bah depan saya. Saya langsung lihat Ka'bah, nembus matanya Ka'bah. Pada waktu itu dia di Yaman, di Hadramut. Ka'bah di Mekah. Ya. Jadi tampak jelas. Kemudian sebagian mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala min dagaigi ulumil muamalah. Jadi detail-detailnya ilmu muamalah, ilmu yang zahir ini, detail dibukakan oleh Allah taala. Sebagian ulama-ulama itu dia mendapatkan pencerahan ilmu, menjadi orang alim, menjadi orang yang hebat, menjadi orang faqih, ahli fikih nahwi, menjadi orang ahli nahwu, menjadi orang ahli ulum zahirah, itu waktu sholat. Dibukakan oleh Allah Ta'ala waktu sholat. Wa yakunu li ta'ayyuni tilkal ma'ani fi kulli waqtin asbabun khafiyatun la tuhsafiyatun la tuhsa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketentuan-ketentuan makna kepada setiap hambanya yang sholat setiap saat berbeda-beda tidak terhitung waktu subuh kita membaca takbiratul ihram Allahu akbar khusyuk kepada Allah taala dibuka oleh Allah taala ilmu lain waktu zuhur khusyuk dibuka ilmu lain waktu asar khusyuk dibuka ilmu lain waktu maghrib khusyuk dibuka ilmu lain isya khusyuk dibuka ilmu lain jadi setiap saat dia sholat itu dibukakan oleh Allah taala segala macam hakikat yang sebenarnya dunia dan akhirat ya wa asyadduha munasabatul himmah yang paling jadid yang paling hebat ketika Allah Ta'ala membukakan apa? Yaitu munasabatul himmah. Maknanya adalah cita-citanya kepada Allah Ta'ala saja. Tidak kepada yang lain. Bukan kepada ilmu, bukan kepada surga, bukan kepada neraka, bukan kepada bidadarinya, bukan kepada kenikmatan dunia dan akhirat, tapi hanya kepada Allah munasabatul himmah ya fa innaha idza kanat masrufa ila syai'in muayyanin kana dzalika aula bil inkishaf karena apabila orang itu dihadapkan kepada akhir cita-cita akhir cita-citanya yaitu wallah itu lebih utama daripada dibukakan yang apa yang ada di dunia ini tidak ada artinya apa-apa ini dunia dan akhirat tidak ada artinya apa-apa kalau kita sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala yang namanya wajah Allah Ta'ala berupa rahmat rahmatnya yang disingkapkan kepada kita sebagai orang-orang yang sholat dan menjaga sholatnya Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang